بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأكرع أكرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فيتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقاله كالصرف وبكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud gal lamma kana yaum Hunain ketika ada hari Hunain. Hmm, perang Hunain. Hunain ini nama satu tempat sebenarnya antara Mekah dan Taif. Huh? Antara Mekah dan Taif. Athar Rasulullah lebih mementingkan Rasulullah SAW nasan beberapa orang yang dimaksud di sini orang mu'alaf agulubuhum yang baru masuk Islam. Fil di dalam pembagian rampasan perang. Rampasan perang waktu itu banyak hasilnya. Diberikan ke beberapa orang lebih daripada yang lainnya. faatul Agra' bin Habis mi'atan minal ibil seorang bernama Agro bin Habis dikasih seratus unta. Wah, hebat ini. Ya. Wa atau Uyainah bin Hisin mitla dalik. Uyainah bin Hisin dikasih 100 unta. Wa Nasan min asyrafil Arab. Dan Nabi memberikan beberapa orang daripada orang-orang yang dimuliakan oleh orang Arab saat itu. Wa atharahum dan lebih mementingkan mereka yaumaidin hari itu fil qismah di dalam pembagian ghanimah rampasan perang. Faqala rajulun maka seseorang ada yang mengkritik dan ini orang Ansor. Oh, boleh wong Mekah gitu. Wah, boleh koncone, tonggone gitu. Hah? Akhirnya sampai ngomong begini. Wallahi inna hadhi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah ini adalah bagian ma'udila fiha yang enggak adil di dalam pembagiannya. Mengkritik Rasulullah. Nah, jadi Zamannya Nabi sendiri ono sing kritik kan. Nih ya. Tapi Nabi tidak menyatakan kafir ini enggak. Nih, tidak. Fakultu maka aku berkata Ibn Mas'ud tulus Ibn Mas'ud ini. Tidak cari gitu-gitu. Ibn Mas'ud tulus orangnya. Abdullah bin Mas'ud ini kedengeran Marah Abdullah bin Mas'ud tak terima. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW. Demi Allah tak kasih kabar Nabi. Kamu ngomong gini. Awas ah, kon. Tak laporkan sama Nabi. Kata Allah Nabi. ataituhu maka aku mendatangi Rasulullah kata bin Mas'ud. akhbartu aku kabari Rasulullah. Bima qala dengan apa yang dikatakan oleh rojul dari itu. Ada menyatakan itu ada dual dul khuwaisirah. Hmm? Ki Arabi ah, ini Dul Khuwaisira ini. Ini yang kencing itu ya. Yang kencing di masjid ini. Dul Khuwaisira Kalau irtat ya. Eh, kalau irtat fi ya, ba'da ah, ba'da wafat Rasulullah kalau. Fataghayyara wajuhu, maka berubah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana kasirif sehingga ada wajah Rasulullah kasirif seperti <coughs> winter merah, sumbo merah gitu. Dan Nabi itu putih. Jadi kalau Nabi itu lagi datang emosi berubah wajahnya itu ketok merah gitu. Nah, kalau ente jadi biru wajahnya karena nggak putih sebenarnya. Tsumma Kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang adil? Siapa yang bisa adil kalau sudah Allah dan Rasulnya enggak dianggap adil? Kalau sudah Allah dan Rasulnya enggak adil, siapa yang bisa adil? Semakal kemudian Nabi saw berkata, Yarhamullah Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza. Benar-benar diganggu sama kaumnya lebih daripada ini, lebih banyak daripada ini. Fasobar, maka beliau Nabi Musa tetap sabar. Fakultu maka aku berkata, la jarama hakon benar. Benar, wis. Koyok-koyok Abdullah bin Mas'ud hakon ya wis. La arfa'u ilaihi ba'daha hadithan la arfa'u aku tidak mengangkat kepada Nabi maksudnya tidak lapor kepada Nabi setelah kejadian ini hadithan satu kata pun wis mari ngono daat ini ngelapor maning ketun Abdullah bin Mas'ud melaporkan kepada Rasulullah SAW nyesel Nabi tapi ah, Nabi menyatakan iya jadi Nabi itu pasti diuji Nabi Musa juga diuji sabar maksud aku gak sabar ya biar sudah gitu. ya dari hadis ini bisa diambil beberapa fawaid. Pertama, memberi itu dilihat keadaan yang diberi. Hah? Mereka mu'allafagulubuhum, mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Dan dia orang-orang yang terhormat. Lah kalau dia diberi seperti keadaannya orang-orang yang biasa, asyralaf, merasa terhina dia. Kalau memberi lihat ukurannya, oh ini orang yang terhormat, ya kasih yang lebih baik banyak gitu. Kasih seratus onta. Oh, dia akan merasa berarti Muhammad ini tidak melecehkan aku, tidak menghinakan aku setelah aku masuk Islam. Buktinya aku tetap dihormati. Dikasih hadiah begini banyak, dikasih bagian begini banyak. Begitu. Tapi kalau dikasih kambing satu, kurus lagi. Waduh. Setelah ana menjadi orang terhormat, orang nomor satu, jadi orang miskin Ana di hadapan Muhammad. Karena itu kalau ngasih sesuatu itu telon Ini ngasih pantas apa enggak begitu. Jangan nanti seada-adanya. Kalau orang biasa misalnya kamu kasih hadiah sarung titoron Tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang terhormat ya janganlah. Eh? Ya, jadi memberikan sesuai dengan porsinya itu bukan berarti tidak adil, itu adil. Lah masa bayaran direktur dengan bayaran satpam sama supaya adil? Ya tidak adil tambahan. Masa bayarannya jenderal dengan prajurit biasa sama? Tambah tidak adil. Itu keadilan itu justru. Ini yang pertama. Yang kedua, mu'alafah gulubuhum ini jangan disentuh hartanya. Iling-ilingan. Orang itu sebelum cinta jangan kamu sentuh hartanya. Kenapa? Langsung layu amikon. Kayak tobat dipajek kasih minta duit. Wah, tidak akan senang dia. Tapi kalau sudah senang dia tahu ukurannya kamu, dia akan siap membantu kamu dengan segala upayanya. Nabi dikatakan Nabi, "Izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhud toh kamu dengan apa yang dimiliki manusia, manusia cinta kepada kamu. Baru kenal dua hari proposal dikasihkan. Udah ditutup, wah saya akan naik di konconi ustati. Tapi kalau sudah tahu akrab dengan kamu, dengan sendirinya orang itu akan mau membantu kamu. Hah? Kemudian yang ketiga, keadilan itu adalah Allah dan Rasulnya dan yang mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Itu adil. Bukan keadilan itu selera. Kalau keadilan itu selera, justru tambah tidak adil. Kenapa? Masing-masing pasti kepingin lebih daripada yang lainnya. Mau kamu ratakan, ya nggak adil. Mau kamu kasih menurut selera masing-masing, juga tidak mungkin kamu akan adil. Karena itu ukuran adil bukan karena orang itu menurut manusia tidak ada. Menurut saya tidak ada. Yang ada itu menurut Allah dan Rasul itu pasti adil. Hah? Itu pasti pasti adil. Nih, tak kasih gambaran. Ada maaf, orang memperkosa. Hakim memutuskan empat tahun penjara, enggak terima. Enggak adil kata si yang apa namanya? yang yang diperlakukan begitu. Keluarganya pasti enggak terima. Difonis seumur hidup. Yang difonis pasti enggak terima, enggak, enggak bisa. Ini terlalu ini, masa ini. Masa begini. Terus gimana caranya adil? Ah, nggak usah ngikuti itu ini. Hakim memutuskan udah kawin nggak? Belum. 100 cambuk cetar. Keadilan itu dengan hukum Allah dan Rasulnya. Udah kawin nggak? Pernah kawin? Racem tas. Alas. Keadilan itu bukan karena HAM bukan karena Amerika, bukan karena pengadilan internasional, keadilan itu hukum Allah dan Rasul. Eh, tidak kira no bisa kalau bukan Allah dan Rasul sudah. Nah, kemudian yang ketiga jangan membawa kabar kalau tidak sedap. Yai, katanya si Fulan sampai ini goblok Yai, misalnya. Ya pegel sih, ada apa kamu ngomong gitu? Enggak usah ngomong. Paham ya? Kalau tidak perlu disampaikan jangan disampaikan. Itu namanya menjaga perasaan. Eh, Abdullah bin Mas'ud ini nyesel. Dia karena cinta gitu loh. Dia karena polosnya nyesel. Paham ya? gak usah disampaikan saja. Katanya orang-orang inti Ustadz begini. Waduh, tak kampung mari kon ya. Nyesel gitu loh. enggak eh, usah disampaikan sudah kalau ada hal-hal yang demikian dari itu. Kemudian yang berikutnya orang itu jadi pemimpin jangan merasa dirinya benar terus. Kalau ada sesuatu yang mengkritik yaitu wajar. Mungkin dia tidak ngerti, tapi harus dihadapi dengan sah sabar, faso baro, gitu loh. Sabar. Ya memang begitu ada yang nggak seneng, yang kritik ada. Loh Nabi ini ada yang kritik loh. Nabi kalau sing kritik ya apa kan? cuma ya harus sabar. Caranya sabar gimana? Lihatan orang-orang dulu. Iya ya. Nabi Musa kaumnya seperti itu. Minta aneh ini apa? Musa dulu masih aman zamannya Fir'aun itu. Masih kita bisa makan sekarang kami kekurangan makanan. Ayo turunkan dari langit makanan. Ya apa ini? Enak ya Ngelama setengah mati. Ya dimintakan sama Nabi Musa. Fa'anzana alaihimul manna wassalwa turun burung-burung darah, burung-burung apa? E, kecil kemudian e, netes dari langit tadi itu e, madu. Makan daging bakar sama madu. Nikmat enggak? Nikmat. Lo ngono iki bosan Musa gini dong Musa. Ini keluarkan mana kerainya, mana Bawangnya mana itu? Minta air, minta air. Walhasil diganyang sampai terakhir nggak nurut beras sampai Nabi Musa tidak kuat. Apa? Eh, Nabi Musa menyatakan eh, Rabbi ifrik eh, Rabbi bani Israel apa? Ya Allah pisahkan aku dengan Bani Israel tidak kuat lagi sudah Nabi Musa. gak kuat Nabi Musa sudah. Hah? Kata, ya Allah Musa ya diganyang seperti gitu sabar. Ya tak sabar nois kata Rasulullah. Ya begitulah seharusnya. Cocok dilatih ini. Ngelatih ini turun martabatnya kamu. Ya. Allah